رحمني ورحمكم الله Ikhwani Fiddin Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Alhamdulillah Pertama kali kita memuji Allah Tabaraka wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya sehingga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Dan seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah Niscaya kalian tidak akan mampu Kalau seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalian tidak akan mampu tapi kewajibannya bagi kita adalah untuk menjadi orang-orang yang syakirin. Orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersamaan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah sedikit akan tetapi itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala Itulah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang mau bersyukur. Allah tabaraka wa taala menyatakan wa qalilun min ibadiyah syakur dan sangatlah sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa qillatul ahlina fil alamina yadullu ala khawasihi sedikitnya orang yang bersyukur di muka bumi ini kata beliau yadullu ala khawasihi menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bersyukur mereka adalah orang-orang khusus orang-orang pilihan Allah tabaraka wa taala ayuhan nas Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Itu beberapa perkara yang akan terjadi di akhir zaman. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya tentang syar munculnya kejelekan-kejelekan dengan alasan makhafatan an yudrikani karena khawatir bertemu dengan kejelekan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya akan muncul beberapa fitnah dan juga akan muncul dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya, bagaimanakah sifat atau ciri-ciri dai-dai yang menyeru ke pintu jahanam? Qala Hudzaifah radhiyallahu taala anhu Sifhum lana ya Rasulullah Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu adalah min jildatina dari kulit-kulit kami wa yatakallamuna bi alsinatina mereka itu berbicara dengan lisan-lisan kami Kata Syekh Saleh Fauzan maknanya bahwasanya dai-dai yang mengajak kepada pintu jahanam la ya'tuna minal kharij. bahwasanya dai-dai yang mengajak ke dalam pintu jahanam tidaklah datang dari luar. Melainkan barakallahu fikum minad dakhil melainkan bahwasanya dai-dai yang mengajak ke dalam pintu jahanam adalah dari tengah-tengah kaum muslimin munculnya Humin ina, kata beliau mereka itu adalah dari anak-anak kami wa yatakallamuna bi alsinatina bahkan mereka berbicara dengan lisan-lisan kami artinya bisa berbahasa Arab dan seterusnya maka tatkala dai-dai yang mengajak ke dalam ke pintu jahanam ternyata muncul dari tengah-tengah kaum muslimin kata beliau wahada asyadu ini lebih berbahaya ini lebih ngeri ya. tatkala ternyata dai-dai yang mengajak ke dalam pintu jahanam min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina muncul dari tengah-tengah kita barakallahu fikum kata beliau law kana da'iyatu ila dalali qadimun al kharij aw min dawl aw min kafirah arafahu nas walam yathiku bih Kata beliau, kalau seandainya ada ide yang menyeru kepada kesesatan itu datang dari luar, datang dari negeri kafir, dari negeri-negeri barat, arafahunas ini akan diketahui oleh manusia walam yathiku bihi. Mereka tidak akan percaya. Ini kalau seandainya ada ide tersebut para fikum munculnya dari luar Islam dari negeri-negeri kafir kata beliau walakinil muskilatu idza kana min abna'il muslimin akan tetapi yang menjadi muskilah yang menjadi permasalahan kalau ternyata dai-dai tersebut munculnya adalah dari tengah-tengah kaum muslimin yang mereka mengaku Islam berpenampilan Islam tapi ternyata barakallahu fikum menjadi dai-dai yang mengajak ke pintu jahanam barakallahu fikum inilah diantara fitnah yang akan muncul di akhir zaman dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam munculnya dai-dai yang mengajak ke pintu jahanam yang mana dai tersebut adalah min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina ya min jildatina dari kulit-kulit kami itu artinya dari diri kita sendiri barakallahu fikum kemudian terkait dengan hadis itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa zada Abu Dawud maka Imam Abu Dawud menambahkan di dalam riwayatnya qultu thumma madza Uzaifah bertanya lagi setelah munculnya dai-dai yang menyeru ke pintu jahanam akan muncul apa lagi ya Rasulullah maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab qala yakhrudu dajjalu ma'hun nahrun wa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan muncul dajjal yang mana dajjal tersebut akan menampakkan nahrun wa sungai dan api wa man waqa'a fi narihi dan barang siapa yang dia dimasukkan ke dalam apinya dajjal dimasukkan ke dalam nerakanya dajjal maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dan akan dihapus kesalahan-kesalahannya ini orang yang dia diseret ke dalam nerakanya dajjal karena Dajjal ini akan membawa neraka dan sungai. Wa man waqa'a fi nahrihi dan barang siapa yang dia dimasukkan ke dalam sungainya Dajjal tempat yang indah yang dimiliki oleh Dajjal wajib wizruhu wa khuta ajruhu maka orang tersebut mendapatkan dosa dan akan dihapus darinya pahala ya ini yang akan muncul terakhir nanti kemudian Hudzaifah bertanya lagi Qultu sumamada kemudian apalagi ya Rasulullah yang akan terjadi setelah munculnya Dajjal ya. setelah munculnya Dajjal itu akan muncul apalagi ya Rasulullah qala iya qiyamus sa'ah ya qala hiya qiyamus sa'ah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah muncul dajjal muncul dajjal setelah itu akan terjadi hari kiamat ya. setelah itu akan terjadi hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan minal fitani syadidah di antara fitnah yang sangat keras, yang sangat berbahaya adalah zuhur Masih Dajjal fi akhir zaman. Keluarnya Dajjal di akhir zaman. Ini merupakan fitnah yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya senantiasa memohon meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Ini fitnah yang sangat besar. Dan Dajjal indal Yahud Dajjal menurut pandangan orang Yahudi nanti tatkala muncul dianggapnya adalah sebagai Imam Mahdi yang ditunggu. Ini Dajjal menurut orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Kata beliau wa khurujuhu min alamati sa'atil kubra wa khurujuhu dan keluarnya dajjal min alamati sa'atil kubra keluarnya dajjal ini merupakan tanda-tanda kiamat besar ya. keluarnya dajjal merupakan tanda-tanda kiamat besar karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah keluar dajjal kata Nabi thumma hiya qiyamus sa'ah setelah itu akan ditegakkan hari kiamat akan muncul kiamat barakallahu fikum ayat mukminin rahimani wa rahimakumullah maka kata beliau hafizahullahu taala kenapa disebut dengan ad-dajjal likasrati kadzbihi karena banyak sekali membawa kedustaan dan kata beliau wahada rajul yudhiru fil yahud wa huwa al mahdi alladhi yantadhiruhu al yahud dan dajjal menurut pandangan orang-orang Yahudi itu adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu ya yakhruju fihim wa ma'ahu fitnatun azimah wa ma'ahu suratun jannatun wa suratun nar kata beliau keluarnya dajjal ini akan membawa fitnah yang azimah fitnah yang sangat besar ya dengan munculnya dajjal membawa fitnah yang sangat besar karena bersamanya membawa gambaran surga dan membawa gambaran neraka sehingga fanarul latimahu hiyal jannah neraka yang dibawa oleh dajjal pada hakikatnya adalah sorga. wal jannatu latimahu hiyanar adapun jannah yang bersama dengan dajjal pada hakikatnya itu adalah anar ya maka di sini ada faidah dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan ya. kata beliau هذا دليل insana yajibu alaihi alla Di sini terdapat faedah, terdapat dalil hendaklah manusia itu jangan tertipu dengan sesuatu yang indah. Iya. Karena ternyata Dajjal membawa surga, tapi surga yang dibawa oleh Dajjal pada hakikatnya adalah neraka. Maka kata beliau di sini ada faedah manusia itu jangan tertipu dengan sesuatu yang indah hanya sekedar indah bagus tapi ternyata barakallahu fikum perkara tersebut adalah kesesatan karena betapa banyak dai-dai yang mengajak kepada kebatilan mereka memoles kebatilannya dengan perkara-perkara yang seakan-akan itu sangat bagus sangat indah Barakallahu fikum. Kemudian ayat mukminin rahimani wa rahimakumullah di antara faedahnya juga kata beliau terkait dengan kisah Dajjal ini wa hadza fihi tahdzir minas sihri wal mas'udin di sini juga barakallahu fikum terdapat peringatan ya dari perkara-perkara sihir ya perkara-perkara sihir itu tipu daya tahyil menipu pandangan manusia ini tidak diperbolehkan karena ternyata dajjal pun demikian sehingga membawa neraka menurut pandangan manusia seakan-akan itu sorga barakallahu fikum ayat mukminin rahimani wa rahimakumullah maka kata beliau Nanti di akhir zaman banyak sekali manusia yang tertipu dengan Dajjal Banyak sekali yang tertipu tatkala munculnya Dajjal Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya kulluhum yuhadziruna minal masih Dajjal Oleh karena itu para nabi semuanya ya, oleh karena itu para nabi secara menyeluruh semuanya adalah yuhadziru minal masih dajjal. Mereka mengingatkan manusia dari masih dajjal. Ya. Para nabi semuanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ma min nabiyyin illa Waqad anzara ummatahu anil akwaril kadzab. Ala anahu akwarun wa ana rabbakum laisa bi akwar. Maktubun baina ainaihi kafara mutafakun alaih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah suatu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengingatkan dari yang namanya dajjal dari Masih Dajjal ya illa anzara umatahu ya kecuali mengingatkan umatnya dari seorang yang pendusta dan buta sebelah karena Dajjal kata Nabi akwarun buta sebelah Wa ana rabbakum laisa bi'aqwar dan sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Barakallahu fikum. Dan pada diri Dajjal maktubun baina ainai tertulis di antara kedua matanya itu tulisan kafar. Barakallahu fikum. Ini para nabi. Semuanya mengingatkan tentang munculnya Masih Dajjal wa asadduhum tahdhiran Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam li kurbi zamani khurujihi dan nabi yang paling keras di dalam mengingatkan dajjal adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi yang paling keras di dalam mengingatkan tentang bahayanya fitnah dajjal itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Liqurbi zamani khurujihi karena dekatnya zaman keluarnya Dajjal laknatullah alaihi barakallahu fikum walidhalika amarna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nasta'idza billahi min arba'in fi kulli salatin fi tashahudil akhir bi an naqul a'udzu billahi min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal kata beliau nabi yang paling keras di dalam mengingatkan dajjal adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena waktunya sudah sangat dekat dengan keluarnya dajjal oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya kita berlindung kepada Allah dari empat perkara. Allah Nabi kita memerintahkan supaya kita meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Di antaranya adalah meminta perlindungan supaya diselamatkan dari Masih Dajjal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan fikuli salatin pada setiap salatnya fi akhir pada tasyahud yang akhir untuk membaca doa A'udhu billahi min azab jahannam aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam min azabil qabri dan aku berlindung kepada Allah dari azab kubur wa min fitnatil mahya wal mamat dan aku berlindung kepada Allah dari fitnah tatkala masih hidup wal mamat dan setelah mati ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tatkala masih hidup maupun fitnah setelah kematian karena orang tatkala hidup itu dihadapkan dengan fitnah Begitu juga tatkala meninggal dunia bukan artinya urusannya semuanya selesai. Tapi akan dihadapkan dengan fitnah yang lebih besar lagi, yaitu fitnah di alam kubur. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah supaya meminta perlindungan dari fitnah tatkala hidup dan fitnah ba'dal maut setelah kematian. Wa min fitnatil masih dajjal juga berlindung kepada Allah dari fitnahnya masih dajjal. Ini merupakan fitnah azimah. Barakallahu fikum. Inilah fitnah yang paling besar yang akan muncul di akhir zaman yaitu munculnya dajjal. Setelah munculnya dajjal akan tegak kiamus hari kiamat Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang wasiat yang disampaikan oleh Abul Aliyah setelah membawakan hadis yang panjang hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang menceritakan akan munculnya fitnah fitnah ya. hadisnya oleh ibn Yaman yang menceritakan tentang akan munculnya berbagai macam fitnah maka sekarang beliau membawakan nasihat dari seorang tabi'in bahkan min a'imati tabi'in merupakan salah satu imam di kalangan tabi'in yang bernama Abdul Aliyah rahimahullah Qala fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah Qala Abul Aliyah berkata Al-Imam Abul Aliyah Di sini Al-Imam Abul Aliyah memberikan beberapa wasiat memberikan beberapa pesan untuk kita semua kaum muslimin Berkata Abu Abdul Ali rahimahullah, "Ta'allamul Islam. Fa idza ta'lamtumuhu fala targhabu anhu." وعليكم بصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم wahadihil ahwa berkata al Imam Abul Aliyah namanya Imam Abul Aliyah namanya adalah Rufi' ibn Mihran Ar-Riyahi namanya adalah Rufi' ibn Mihran Ar-Riyahi min a'imati tabi'in ya, min a'imati tabi'in Beliau adalah salah satu imam di kalangan tabi'in. Ya. Beliau adalah salah satu imam di kalangan para tabi'in. Barakallahu Beliau memberikan wasiat kepada kita ta'allamul islama. Pelajarilah oleh kalian Islam. Fa idza ta'lamtumuhu fala targhabu anhu. Dan apabila kalian sudah mempelajari Islam, janganlah kalian tinggalkan Islam. Jangan berpaling dari Islam, jangan berpaling dari kebenaran. Jadi kalau kalian sudah mempelajari kata beliau, sudah tahu oh inilah Islam. Inilah yang sesuai dengan pimpinan Nabi. Fala targhabu anhu. Maka janganlah kalian targhabu anhu, meninggalkan Islam ya. jangan meninggalkan kebenaran wa alaikum bisiratil mustaqimi fa innahul islam hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus dengan siratal mustaqim hendaklah kalian berpegang teguh dengan siratal mustaqim karena sesungguhnya jalan yang lurus itulah Islam wala tataharrafu anis sirati yaminan wala shimalan dan janganlah kalian menyimpang anis sirat dari jalan yang lurus ke arah kanan maupun ke arah kiri lurus ya terus berjalan lurus di atas siratul mustaqim jangan menyimpang ke arah kanan dan jangan menyimpang ke arah kiri Wa alaikum bisunnati nabiyikum hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan nabi kalian. Perintah supaya benar-benar mengikuti jalan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa hadhil ahwa dan hati-hatilah kalian terhadap hawa nafsu. Ya, hati-hatilah kalian terhadap hawa nafsu. Kenapa demikian? dijelaskan karena hawa nafsu barakallahu fikum akan menjauhkan manusia dari siratal mustaqim inilah hawa ya. inilah hawa akan menjauhkan manusia an siratal mustaqim dari jalan yang lurus maka terkait dengan wasiat Abu Aliyah ini dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan terdapat beberapa faidah kata beliau ada empat wasiat empat pesan yang disampaikan oleh Abul Aliyah ya, ada empat pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah yang bernama Rufai ibni Mihran rahimahullah awaluha wasiat yang pertama wasiat ta'allamul islam ini wasiat yang pertama wasiat kita semua supaya mempelajari Islam maknanya kata beliau i'riful islam mahuwa ini artinya pelajarilah oleh kalian Islam apa itu Islam wala yakfi antakula ana muslimun wa anta la ta'riful Islam. Kata beliau, tidak cukup seorang hanya mengatakan saya muslim tapi tidak tahu apa itu Islam. Ini musibah. Ya. Orang yang mengatakan saya muslim tapi ternyata tidak ngerti apa itu Islam. Ini tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar mengaku, semua orang itu bisa mengaku saya Islam saya ahlu sunnah saya salafi semua orang bisa mengatakan seperti itu sehingga beliau menekankan kepada kita walayakfi tidak cukup seorang hanya mengatakan saya muslim tapi dalam keadaan tidak tahu apa itu hakikat Islam Bahkan tatkala datang Islam yang sesuai Al-Quran dan Al-Hadis, dianggapnya itu ajaran yang aneh. Ya. Dianggapnya itu ajaran yang baru. Inilah akibat tatkala orang tidak ngerti Islam. Akibat tatkala orang tidak ngerti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kata beliau la buddha antarifa mahual islam setelah itu kata beliau maka harus seorang itu yang mengaku Islam itu harus ngerti apa itu Islam. Bagaimana caranya biar kita tahu apa itu Islam? Tentunya adalah dengan ta'allamu dengan belajar ya. Dengan belajar barakallahu fikum. Sehingga prinsip ahlu Sunnah wal Jamaah di antara prinsipnya adalah senantiasa menyibukkan dengan tolabul ilmi jadi barakallahu fikum antum semua kalian semua itu jangan malu tak kala disebut kalian orang salafi sibuknya ngaji ya alhamdulillah berarti ada ciri-ciri seorang salafi karena ciri seorang ahlu sunnah ciri seorang salafi yastaghiluna bitalabil ilmi sibuk dengan dengan tolabul ilmi dengan ngaji barakallahu fikum karena ternyata seorang itu tidak cukup hanya mengaku saya salafi saya ahlu sunnah saya muslim tidak cukup ya kalau hanya cukup seperti itu semua orang bisa ngaku si fulan mengaku ahlu sunnah Si Alan mengaku ahli sunnah tapi yang seperti ini barakallahu fikum tidak cukup wa ma hiya arkanuhu dan setelah itu seorang mus seorang muslim harus mengetahui apa itu rukun-rukun Islam yang dimaksud mengetahui rukun-rukun Islam itu bukan hanya sekedar dihafal tapi difahami per poinnya rukun Islam ada lima yang pertama syahadat la ilaha illallah syahadat Muhammad Rasulullah ini cukup waktu panjang untuk membahas sebetulnya apa sih arti la ilaha illallah apa makna seorang bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah ternyata para ulama menjelaskan pada kalimat la ilaha illallah terdapat rukun-rukun. Pada kalimat la ilaha illallah terdapat syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Pada kalimat la ilaha illallah ternyata ada pembatal-pembatalnya. Masya Allah. Ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Ya. Baru rukun yang pertama saja, baru kalimat la ilaha illallah banyak yang kita tidak ngerti tatkala ditanya makna la ilaha illallah ada yang mengartikan la ilaha illallah itu artinya tidak ada hukum kecuali hukum Allah ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang teroris ya. sehingga orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah sikat kata mereka karena sudah meninggalkan kalimat la ilaha illallah ada yang mengatakan arti la ilaha illallah tidak ada sesembahan kecuali itu Allah. Ini orang-orang sufi yang memiliki keyakinan manunggaling kawulo gusti. Ya. Sehingga kata mereka semua sesembahan yang ada di muka bumi Allah. Ya. Sehingga orang yang beribadahnya kepada kebo kiai selamat pada hakikatnya beribadah kepada Allah ini keyakinan orang-orang sufi ini baru makna la ilaha illallah sudah nggak tahu belum rukunnya belum syarat-syaratnya pantas kalau para ulama menjelaskan ciri seorang muslim ciri seorang ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah yastaghiluna bitolabil ilmi mereka itu adalah sibuk dengan menuntut ilmu barakallahu fikum Seorang mukmin kata beliau wa mahiya nawaqidul Islam. Seorang mukmin dia harus mempelajari Islam sehingga tahu apa itu pembatal-pembatal keislaman. Ya. Ini juga penting. Karena ternyata di sana ada pembatal-pembatal keislaman yang banyak sekali tidak diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga jangan sampai seorang menganggap dirinya muslim ternyata sudah keluar dari Islam menganggap dirinya muslim menganggap dirinya seorang ahlus sunnah tapi ternyata telah melakukan pembatal-pembatal keislaman barakallahu fikum itu sangat banyak ya sangat banyak pembatal-pembatal keislaman dan dijelaskan oleh para ulama yang sangat berbahaya diantaranya adalah 10 yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah kenapa seorang muslim harus sibuk dengan mempelajari Islam kata beliau hatta takuna ala basirah sehingga seorang mukmin berjalan di atas ilmu inilah seorang muslim jadi tak tatkala melakukan suatu ibadah, benar-benar ibadahnya dibangun di atas ilmu. Tak Tatkala mengaku dirinya seorang muslim itu tahu apa itu Islam. Apa yang dimaukan Islam, apa itu pembatal-pembatal keislaman dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga berjalan ala basirah. Sehingga yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mereka ya tatkala mereka masuk ke dalam Islam bukan setelah itu mereka itu santai di kampung-kampung mereka tapi sebagian mereka ada yang hijrah di hadapan Nabi ada di sebagian sebagian mereka yang belajar kemudian pulang setiap tahunnya datang berapa bulan untuk belajar intinya mereka para sahabat pun sibuk belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barakallahu fikum maka kata beliau wa hadza fihi al-hathu ala al ilmi nafi'i li'anna huwa al-hayatu wa huwa an-najatu bi'iznillah maka nasihat ini terdapat di dalamnya al-hathu dorongan seorang muslim untuk semangat mencari ilmu yang bermanfaat ya dorongan seorang muslim untuk semangat mencari ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah merupakan al-haya, merupakan kehidupan seorang muslim. Ya, seorang muslim itu hidupnya bersama ilmu, artinya bersama ilmu, ibadah-ibadah yang ditegakkan, yang dikerjakan itu benar-benar didasari ilmu. Bukan katanya, ya, bukan jereh, Ya kalau kata kiai saya sih seperti ini, bukan itu Islam. Tapi harus berdasarkan dalil. Barakallahu fikum. Wa huwan najatu biidznillah. Dengan ilmu seorang itu akan selamat biidznillah. Akan selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan akan selamat dari berbagai macam kesesatan-kesesatan terlebih tatkala munculnya berbagai macam fitnah Barakallahu fikum. Ini nasihat yang pertama. Itu nasihat seorang muslim supaya bersungguh-sungguh mempelajari apa itu Islam. Asaniyatu. Yang kedua, nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Aliyah rahimahullah وَإِذَا wa وَعَرَفْتُمُوهُ عَلَيْكُمْ بِتَمَسُّكِ بِهِ Inilah Islam barakallahu fiik. Kata beliau apabila kalian sudah mempelajari apa itu Islam, apa itu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kalian itu sudah mengetahui Islam kalian itu sudah mengetahui jalannya Rasul alaikum bitamassuki bih hendaklah kalian berpegang teguh dengan Islam tersebut apa artinya mengamalkan ilmu yang telah didapatkan ini yang kedua jadi tak kala seorang sudah mendapatkan ilmu yang kedua dituntut untuk berpegang teguh dengan ilmu yang telah didapatkan apa maknanya mengamalkan ilmu yang telah didapatkan ini sehingga kata beliau la yakfi an yakunal insanu aliman tidak cukup seorang itu hanya sekedar menjadi orang yang alim, pintar ya, tidak cukup tapi tidak mau mengamalkan ilmu inilah yang membedakan ahlu sunnah wal jamaah dengan orang-orang ahlul bid'ah kalau ahlu sunnah wal jamaah salafiyun mereka mendapatkan ilmu setelah mendapatkan ilmu diamalkan berusaha untuk diamalkan mendapatkan satu hadis tentang merapatkan soft ahlu sunnah berusaha mengamalkan Ya, betapa banyak orang yang tahu hadis ini, bahkan imam-imam di masjid. Ya, kalau mau jadi imam mengatakan sawu sufu fakum. Ya, fa inna taswiyat sufu min tamami sholah. Makmumnya mengatakan mustaqim, ada yang mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, tapi ternyata sofnya ada yang jaraknya satu kilan, ada yang di depan belakang ini tanda kalau mereka tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Sehingga ilmu agama seakan-akan hanya untuk formalitas saja, untuk pantas-pantas. Jadi imam ya ada kalimat sawu suhu vakum, tapi tidak pernah meluruskan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan sof nggak pernah dipelajari. Kalau ahli sunnah wal jamaah, para fikum setelah mendapatkan ilmu itu diamalkan sehingga tidak cukup seorang hanya memiliki ilmu saja kata beliau bal yajibu alaihi an ya'mala bi ilmihi bahkan wajib bagi orang tersebut untuk mengamalkan ilmunya ya wajib bagi orang tersebut untuk mengamalkan ilmunya jadi setelah mendapatkan ilmu ya diamalkan ya sehingga orang-orang ahlu sunnah wal jamaah ya, nampak ya, kelihatan kalah ngaji kelihatan oh yang kemarin belum cungklang lo kok cungklang sekarang aneh temen ya ya orang yang nggak tahu kan seakan-akan aneh kemarin masih isbal masih di bawah mata kaki celananya kok sekarang cungklang ya inilah ahlu sunnah karena sudah tahu ilmunya Ternyata seorang laki-laki tatkala pakai celana itu di atas mata kaki. Sehingga tidak ajak tetap ya. Ngaji bertahun-tahun celananya tetap isbal. Bahkan ustadznya nggak berani negur tatkala lihat orang isbal. Khawatir mbok nggak mau ngaji lagi nanti berkurang jamaahnya. Ya. Perlu diketahui ahlus sunnah itu mengamalkan ilmu setelah mendapatkan ilmu Kata beliau, wa ila fal kasiru minal ulama'i ahlu dhalal. Ini yang lebih berbahaya lagi. Banyak kata beliau orang yang memiliki ilmu karena tidak mau mengamalkan ilmunya mereka itu justru menjadi ahlu dhalal, menjadi orang-orang yang sesat mereka punya gelar, punya titel, ya. Barakallahu fikum belajar di hadapan para ulama. Tapi kalau tidak mau mengamalkan ilmunya barakallahu fikum tidak membawa manfaat ya. Tidak membawa manfaat justru menjadi ahlu dalal, menjadi orang-orang yang sesat ya. Menjadi orang-orang yang sesat sehingga dijelaskan oleh Al-Imam al ashbahani, rahimahullah beliau menjelaskan walaisal ilmu kasrati riwayati wa innamal ilmu huwa al-ittiba' wal isti'mal kata beliau yang namanya ilmu itu bukan orang banyak meriwayatkan hadis banyak menghafal Al-Quran bukan ini yang namanya ilmu kata beliau tapi yang namanya ilmu adalah al-ittiba wal isti'mal seorang berusaha mengikuti jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan ilmu yang telah didapatkan Barakallahu fikum maka kata beliau yaqtadi bi sahabati wa tabi'in yang namanya ilmu adalah orang yang senantiasa mengikuti jalannya para sahabat dan para tabi'in wa in kana qalilul ilmi walaupun mungkin hafalannya sedikit ya walaupun mungkin hafalannya sedikit kata beliau tapi ternyata dia berusaha mengamalkan ilmu yang telah didapatkan inilah yang disebut ahlul ilmi wa man khalafa sahabata wa tabi'in huwa dhalun wa inkana kathirul ilmi dan barang siapa yang menyelisih jalannya para sahabat dan jalannya para tabi'in fahuwa dhal mereka adalah orang yang sesat walaupun mereka banyak ilmunya Walaupun mereka banyak sekali ilmunya, masya Allah hafal Al-Quran. Ya. Betapa banyak ahlul bid'ah mereka itu hafal Al-Quran. Ya bahkan seringnya kalau lomba juara satu terus ya tapi kata para ulama kalau dia nggak mengamalkan ilmunya walaupun banyak ilmunya berarti dia ahlu bal orang yang sesat barakallahu fikum maka di sini pentingnya seorang itu mengamalkan ilmu Barakallahu fikum. Kata beliau fal katsiru minal ulama'i ahlul dhalal. Banyak sekali orang yang memiliki ilmu ternyata mereka menjadi orang yang sesat, ya. Banyak sekali orang yang memiliki ilmu ternyata mereka menjadi orang yang sesat. Apa maknanya? wa wahum indahum ilmun. Artinya orang tersebut menjadi orang yang sesat padahal mereka memiliki ilmu. Kenapa? Jawabannya tadi, karena tidak mengamalkan ilmunya. Sebagai contoh barakallahu kata beliau fal yahud. Sebagai contoh adalah orang-orang Yahudi indahum ilmun. Orang-orang Yahudi itu memiliki ilmu. Bahkan sampai disebut sebagai ahlul kitab. Ini orang Yahudi. Punya ilmu, banyak ilmunya tapi mereka barakallahu fikum sungguh telah menjadi orang yang sesat, mereka wakafaru dan telah menjadi orang yang kafir. Ini orang Yahudi. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmunya. Fala yakfi mujaradil ilmi sehingga di sini tidak cukup seorang hanya bangga memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya. Inilah sekali lagi yang membedakan antara ahlus sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlus sunnah mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Fala yakfi wala yakfi mujaradul ilmi la buddha minat tamassuki bil haq. Bahkan orang tersebut harus berpegang teguh dengan kebenaran. Wasabatu wasabru alaihi ma'al ilmi dan orang tersebut bersabar terus kokoh di atas ilmu ya karena tatkala seorang mengamalkan ilmu menjalankan ilmu pasti akan mendapatkan berbagai macam ujian sehingga dituntut untuk bersabar ya dituntut untuk bersabar jangan mudah putus asa barakallahu fikum bersabar nah ini wasiat yang kedua perintah supaya mengamalkan ilmu dan inilah prinsip seorang ahlus sunnah maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Hafizahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Usulul Dakwah Salafiyah beliau menyebutkan fawaidul amali bil ilmi Faidah-faidah yang didapatkan tak kalah seorang mengamalkan ilmu. Apa itu faedahnya seorang mengamalkan ilmu? Ngaji, tapi setelah itu mengamalkan ilmu. Iya. Barakallahu fikum. Bukan ngajinya semangat tapi tidak mau mengamalkan. Ini keliru, ya. Ngajinya Masya Allah acaranya memperingati Isra Mi'raj ya membahas tentang sholat keutamaan sholat tapi begitu apa giliran sholat waktu sholat terus ditabrak ya ternyata tidak disuruh untuk sholat para jamaahnya terserah ya yang penting rame pembahasannya itu toh ya ternyata barakallahu fikum di sana ada faidah-faidah di dalam seorang mengamalkan ilmu di antaranya barakallahu fikum li'anal amala bil ilmi yukhalisu minal wa'idis syadid al murtabi ala tarkil amalil wajib orang yang mengamalkan ilmu dia akan melepaskan dirinya dari ancaman yang sangat keras bagi orang yang dia meninggalkan amal karena orang yang meninggalkan amal itu mendapatkan ancaman yang sangat keras eh Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya berilmu dan mengamalkan ilmu. Allah mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu lima ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu ma la taf'alun? yang kalian tidak melakukan Masya Allah semangat sekali mendorong sholat begini kita harus mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus tapi ternyata dia tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan maka barakallahu fikum mendapatkan ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian faedah yang berikutnya di dalam mengamalkan ilmu kata beliau. Wali anal amala bil ilmi fihi al fakaku anis saffati al mamqutah alati wasafa Allah biha al yahud fi qalihi mathalu alladhina amilu tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himari kamathalil himari yahmilu asfara bi'sal bi's eh, bi'sa masalil qaumil ladzina kadzabu ayatillahi wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kemudian berikutnya kata beliau ya. Di antara faidah seorang mengamalkan ilmu bahwasanya orang yang mengamalkan ilmu dia akan selamat dari sifat yang tercela, dari sifat yang sangat jelek yaitu sifatnya orang-orang Yahud orang-orang Yahudi barakallahu fikum adalah orang-orang yang memiliki ilmu tapi mereka itu tidak mau mengamalkan ilmu ya. tidak mau mengamalkan ilmu sehingga menjadi makhluk Allah yang hina sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah menyatakan permisalan orang-orang yang membawa Taurat ya. Permisalan orang-orang yang membawa Taurat ya. itu adalah seperti himar yang membawa asfar lembaran-lembaran buku. Apakah himar keledai bisa membaca buku-buku tersebut, bisa mengambil faedahnya? Tidak bisa. Inilah gambaran orang yang dia memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Diibaratkan seperti keledai. Himar yang membawa tumpukan buku barakallahu fikum inilah sejelek-jelek permisalan suatu kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala wallahu la yahdi qaumadh zalimin dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menunjuki orang-orang yang berbuat zalim barakallahu fikum ini diantara faidah mengamalkan ilmu kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Aliyah Rufai Ibn Mizran rahimahullah kata beliau nasihat yang ketiga satu antal zima siratal mustaqimah hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus ini nasihat yang ketiga ya, seorang tabi'in bahkan min a'imati tabi'in salah satu imam di kalangan tabi'in memberikan nasihat hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus iya Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Fattabi'u. Ya. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang mustaqim ke jalan yang lurus ini doa yang senantiasa kita baca di dalam sholat-sholat kita meminta kepada Allah supaya ditunjukkan as-siratal mustaqim barakallahu fikum ada punya dimaksud as kata beliau huwa at-tariq yaitu jalan al-mustaqim huwa al-mu'tadilu alladzi laisa fihi mayalan wal inhiraf yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus jalan yang tengah-tengah yang tidak ada penyimpangan di dalamnya hadza huwa siratul mustaqim inilah yang disebut jalan yang lurus أمرنا الله بأن نتبعه وأمرنا أن نسأله أن يهدينا هذا صراطا Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan yang lurus dan memerintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah hidayah ke jalan yang lurus. An ya'rifa nabi. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita meminta jalan yang lurus maka dari sini kata beliau an ya'rifa nabihi wa an yuthbitana alaihi dan kita di sini perlu untuk mengetahui mempelajari jalan yang lurus dan untuk senantiasa sabar dan kokoh di atas jalan yang lurus ini wasiat yang ketiga, ya wasiat untuk berpegang teguh dengan siratal mustaqim Adapun wasiat yang keempat, wasiat yang terakhir. Kata beliau fahiya annaka idza wafaqaka Allahu lima'rifati siratil mustaqim wa sirta alihi falatan sadu'ata dalal alladhi yuriduna an yuharrifuka an anisiratil mustaqim maka nasihat berikutnya kata beliau apabila engkau telah diberi taufik oleh Allah apabila engkau telah diberi taufik oleh Allah untuk mengetahui jalan yang lurus wasir ta'alaihi dan engkau telah berjalan di atas jalan yang lurus falatan saja janganlah engkau lupa doa tu dolal da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan ini merupakan nasihat yang sangat berharga sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita ilmu, kita sudah mengamalkan ilmu, berjalan di atas ilmu tersebut. Berikutnya adalah jangan engkau melupakan dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Ini pasti ada. Sebagaimana telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara fitnah yang akan muncul di akhir zaman adalah munculnya du'atun ila abwabi jahanam dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam akan muncul dai yang seperti ini dai yang menyeru kepada pintu jahanam maka kalau seorang sudah memiliki ilmu mengamalkan ilmu jangan terus melupakan dai-dai yang menyeru ke pintu jahanam yang menyeru kepada kesesatan alladzina yuriduna anjuh kani siratin mustaqim yang mana dai-dai tersebut menginginkan supaya kalian menyimpang dari siratal mustaqim ya. sehingga berusaha memberikan pemahaman-pemahaman yang menyimpang berusaha memberikan subhat-subhat dan seterusnya Walihata oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tak kala Allah memerintahkan kepada kita supaya mengikuti jalan yang lurus, mengikuti Siratul mustaqim. Allah mengingatkan wala tattabi'us subula. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang akan memecah belah kalian ansabilihi yang akan memecah belah kalian dari jalannya Allah yang akan menjauhkan kalian dari jalannya Allah jangan diikuti jalan-jalan tersebut barakallahu fikum ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah maka ini kewajiban yang berikutnya tatkala kita sudah mengenal kebenaran sudah mengamalkannya maka kewajiban berikutnya barakallahu fikum adalah untuk menjauhi dai-dai yang mengajak kepada kesesatan ya. untuk menjauhi dai-dai yang mengajak kepada kesesatan dan ini sudah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wala tatabi'u subula janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang ya fatafarraqu bikum an yang akan memecah belah kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan prinsip ahlus sunnah. Oleh karena itu barakallahu fikum ahlus sunnah wal jamaah senantiasa mengingatkan dari dai-dai yang menyimpang dari dai-dai yang menyimpang dari Siratul mustaqim dan ini merupakan usul sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul di dalam kitab beliau Al-Minhajus Salafi di antara prinsip seorang muslim atau seorang ahlu sunnah kata beliau yuhadziru yuhadziru salafiyun minal bid'ati wal mubtadi'in Ahlu sunnah wal jamaah Salafiyun senantiasa mengingatkan manusia dari perbuatan bid'ah dan dari pelaku-pelaku bid'ah. Ya. Mengingatkan dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan juga mengingatkan dari pelaku-pelaku bid'ah. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa demikian? li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzara minha telah mengingatkan dari perkara bid'ah dan telah mengingatkan dari pelaku-pelaku bid'ah Nabi menyebutkan wa iyyakum wa muhtasatil umur fa innaha dhalalah Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dari perkara-perkara beda, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, kita diperintahkan supaya hati-hati. Kenapa? Fa innaha dalalah. Karena perkara yang baru dalam agama ini adalah merupakan kesesatan. ya Perkara yang baru dalam urusan agama ini merupakan kesesatan. Faman adraka dhalika minkum fa'alaihi bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin azu alaiha binawajid. Nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati perkara bid'ah, barang siapa yang mendapati kesesatan, hendaklah dia berpegang teguh dan mengikuti jalanku kata Nabi Inilah jalan keluar dari kesesatan. Nabi memerintahkan supaya mengikuti sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wasunatil khulafai rasidin dan mengikuti jalannya al khulafai rasidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Barakallahu fikum. Sehingga yang mukminun rahimani warahmatullah mengingatkan manusia dari perkara bid'ah dan mengingatkan manusia dari pelaku-pelaku bid'ah ini adalah merupakan amalan yang sangat mulia sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah pernah ditanya ditanyakan sebuah pertanyaan arajulu yasumu wa yusali wa ya'takifu ahabu ilaika au yatakallamu fi ahlil bid'ah seorang bertanya kepada Imam Ahmad wahai Imam seorang banyak melakukan puasa melakukan salat dan iktikaf ahabu ilaika apakah engkau lebih mencintai orang tersebut atau seorang yang suka berbicara tentang ahlul bid'ah mana yang lebih engkau cintai orang yang puasa, sholat, melakukan etika, atau orang yang suka berbicara tentang ahlul bid'ah. Mana yang kau lebih cintai? Kata Imam Ahmad, beliau menjawab, Ila sama wa wa taqafa fa inna huwa li nafsihi." Adapun tatkala seorang mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, iktikaf, itu kebaikannya untuk diri sendiri. Wa idza taqallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Adapun orang yang berbicara tentang bid'ah, tentang pelaku-pelaku bid'ah, ini kebaikannya kembali kepada kaum muslimin dan yang seperti ini lebih mulia. Ya. Jadi kata Imam Ahmad, orang yang banyak puasa, banyak sholat, melakukan i'tikaf, dibandingkan orang yang suka berbicara tentang ahlul bid'ah ini lebih baik orang yang berbicara mengingatkan manusia dari pelaku-pelaku bid'ah kenapa? karena orang yang sholat kebaikannya kembali kepada diri sendiri adapun ya, orang yang mengingatkan manusia dari perkara-perkara bid'ah barakallahu fikum ini kebaikannya untuk amatul muslimin untuk keumuman kaum muslimin. Barakallahu fikum. Begitu juga dijelaskan oleh Al-Imam Qawamus Sunnah Al-Imam Al-Asbahani. Kata beliau, "Wa yanbahi lil mar'i an yuhadzira muhdatsatil umur." Seyogianya bagi seorang itu mengingatkan manusia dari perkara-perkara bid'ah. Wa inna kulla muhdasatin bid'ah karena setiap perkara yang baru di dalam agama itu bid'ah. Wa sunnatu innama hiya tasdiqu li athari rasul. Ada punya dimaksud sunnah kata beliau adalah membenarkan ya, membenarkan asar atau hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam watarku mu'aridatuha dan meninggalkan untuk menentang sunnah Nabi. Bikaifa walima menentangnya bentuknya dengan menanyakan bagaimana dan kenapa. Kita nggak boleh tatkala mendengar satu hadis dari Nabi kok kita bertanya kenapa sih seperti ini?